Nikmah zahirah, nikmah batinah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya baik yang zahirah, yang lahiriah ataupun yang batinah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jal yang diberikan kepada hambanya, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yang tidak mungkin ditandingi oleh apapun dari kenikmatan-kenikmatan yang ada, yaitu nikmatul hidayah. Nikmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Syifaul Alil menegaskan fa inna afdala ma yaqdiru Allah li 'abdihi wa ajalla ma yaqsimuhu lahu al-huda. Sesungguhnya yang paling afdal dari apa yang Allah tetapkan untuk hambanya. Yang paling mulia dari apa yang Allah bagi untuk hambanya ialah hidayah. Wa a'zamu ma yabtalihi bihi wa yuqaddiruhu alaihi ad-dhalal dan musibah, bala yang paling agung, yang paling besar yang Allah tetapkan pada hambanya ialah musibah al dalal kesesatan. Wa kullu ni'matin duna ni'matil huda, wa kullu musibatin duna musibatil balal. Semua kenikmatan-kenikmatan yang ada itu di bawah kenikmatan hidayah. Dan semua musibah-musibah yang ada yang menimpa seorang hamba itu di bawah musibah kesesatan. Ini dengan kesepakatan semua para anbiya wal mursalin. Terutama eh, bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat taufik wal hidayah yang tidak mungkin diganti dengan dunia seisi. Kenikmatan ini kaum muslimin rahimakumullah. Nampak sekali keutamaannya, nampak sekali keagungannya, nampak sekali mahalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang rasulnya alaihi salatu wassalam yang tidak punya kemampuan untuk memberikan taufik kepada orang yang dia cintai. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya tentang rasulnya alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai tetapi Allah lah yang memberi hidayah taufik kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki rasul tidak bisa makhluk yang paling mulia makhluk yang paling afdal makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, tidak sanggup memberikan hidayah taufik kepada orang yang dia cintai. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah turun berkaitan tentang Abu Talib, paman Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sedang sakratul maut. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Musayyib ibn Hazm radhiyallahu taala anhu Ketika Abu Talib ini mendekati wafat, sedang sakratul maut, Rasulullah SAW mendatanginya. Sampai di tempat itu sudah ada dua orang tokoh musyrikin Quraisy di sampingnya. Rasulullah SAW hanya mengatakan, meminta kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kata Rasul, Ya ammi, Qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka bihi indallah. Ya ammi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat, la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengan itu aku akan membela kamu di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Dua orang musyrikin tadi bisiki. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Agama nenek moyang kamu. Terus Rasul mengulangi sampai tiga kali. Ya ammi wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Yang itu mengulangi lagi, benci sama uh, eh, agamanya Abu Talib. Sampai pada akhirnya ternyata Abu Talib ini menyatakan ana ala millati Abdul Muttalib. Saya masih di atas agamanya kakekku Abdul Muttalib, agama syirik, agama kufur. Wa mata'alik dan dia pun mati di atas kesyirikan. Bayangkan. Yang datang itu Rasulullah SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul yang tidak diragukan keutamaannya, kemuliaannya. Mentalkin pamannya sendiri. Hanya satu kalimat yang diminta, tidak banyak-banyak kalimat la ilaha illallah yang mudah bagi kita sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah melafalkannya la ilaha illallah satu kalimat katanya ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufiknya kepada Abu Talib walaupun yang mentalkinnya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam Walaupun yang diminta dilafalkan hanya satu kata, kata-kata la ilaha illallah, Abu Talib tidak mampu untuk mengucapkannya. Tidak mampu untuk melafalkannya. Taufik biadillah. Al-hidayah biadillah. Taufik al-hidayah tangan Allah Azza wa Jalla. Ternyata dia mati kafir dengan kesepakatan semua ulama dengan dasar hadis tadi muttafaqun alih dari Musaib bin Hazm radhiyallahu taala anhu wa ar. Bandingkan dengan kita sekarang. Begitu mudah melafalkan satu kata. La ilaha illallah. Mau diminta ribuan kali, kita bisa. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang uh, uh, merepotkan. Perkara yang begitu mudah. Maka kaum muslimin rahimakumullah. rasabi Hayati Ternyata yang ada pada kita selama ini itu merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Azza wa Jal. Tatkala kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebagai tanda keislaman kita, tanda keimanan kita. Begitu besar nikmat ini atas kita semua tatkala kita sebagai muslimin, sebagai mukminin mudah melafalkan kalimat tauhid tadi. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah. Begitu besar nikmat hidayah ini. Tatkala kita melihat dalam sejarah Islam bagaimana para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in di awal-awal Islam mempertahankan hidayah ini. Tidak mau menggantinya dengan apapun. Rela disiksa. Rela dianiaya sampai rela mengorbankan nyawa hanya untuk mempertahankan keislamannya, hidayah ini. Lihat sejarahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disiksa oleh Abu Jahal dengan siksaannya begitu pedih. Ditaruh di padang pasir yang begitu panas, di terik yang begitu panas, di atas matahari, di bawah terik matahari begitu panas, di tini dengan batu yang begitu besar. Dengan uh, eh, telanjang dada. Sangat panas, sangat menyakitkan. Hanya diminta untuk keluar dari agamanya. Hanya diminta untuk kufur kembali. Menanggalkan keislamannya. Meninggalkan taufiq wal hidayah yang telah dia capai selama ini. Tidak banyak-banyak. Kafir lagi. Selesai azabnya. Tidak mau. Rela disiksa Rela dia azab. Rela diperlakukan demikian. Hanya untuk mempertahankan akidahnya. Mempertahankan hidayahnya. Mempertahankan taufiknya dari Allah. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dengan bapaknya Yasir, dengan ibunya Sumayyah radhiyallahu taala anhum ajma'in disiksa, dianiaya sedemikian rupa oleh orang Quraisy sampai Yasir meninggal dunia. Sumayyah meninggal dunia. Ammar koma tidak sadarkan diri. Semuanya itu hanya untuk memperjuangkan hidayah ini. Memperjuangkan taufik ini. Jangan sampai lepas. Walaupun harus perenggan nyawa. Kita kembali dalam kondisi kita sekarang ini. Kau muslimin rahimakumullah. Kondisi begitu nyaman begitu aman, begitu tenang, tidak ada intimidasi, tidak ada siksaan, tidak ada azab, tidak ada pengorbanan nyawa. Kita masih bisa mendapatkan taufik ini, hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Begitu besar, begitu agung, begitu mahal. Perkara yang harus betul-betul kita jaga harus kita bawa, harus kita pertahankan sampai akhir hidup. Kaum muslimin rahimakumullah dijelaskan oleh para ulama kita. <clears throat> Di antaranya Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab yang sama yaitu Syifaul Alil beliau menjelaskan bahwasanya al-huda hidayah taufik ini meliputi kata beliau yatadammanul hidayata ila sirat wal hidayata fis sirat atau fihi. Petunjuk ini, taufik ini, hidayah ini mengandung dua perkara. Yang pertama ialah al-hidayatu ila sirat. Hidayah, taufik menuju kepada siratal mustaqim. Maknanya yang tadinya dia non muslim, tadinya dia kafir, dengan berbagai macam bentuk kekufuran yang ada. Tadinya dia musyrikin dengan berbagai macam bentuk syirik-syirik yang ada. Dikasih taufik, dikasih hidayah menuju Siratul mustaqim, menuju kepada Islam, agama tauhid. Ini adalah hidayah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala sampai detik ini Allah tabaraka wa taala memberikan anugerahnya dalam bentuk hidayah taufik yang satu menuju kepada siratal mustaqim, menuju kepada keislaman kita, menuju kepada keimanan kita. Walhamdulillah kita muslimin. Ini yang pertama. Ini tidak didapatkan oleh orang-orang kafir. Semua orang-orang yang non-muslim dari kalangan kufar dengan berbagai macam bentuk kekufurannya tidak mendapatkan hidayah. Dan yang kedua kata beliau rahimahullah adalah wal hidayatu fihi. Hidayah di dalam siratul mustaqim. Maknanya mendapatkan hidayah wa taufik di dalam mengamalkan, menjalankan siratul mustaqim. Yakni kita menjalankan Islam sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jal, sesuai dengan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini adalah puncak hidayah. Ini adalah hakikatul hidayah. Hakikat hidayah yang dimaksud. Di mana seseorang yang muslim tadi, seseorang yang bertauhid tadi, dia mengamalkan Islamnya, dia berislam sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal, sesuai dengan kehendak Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berislam sesuai dengan contoh Rasul dalam semua aspek kehidupan yang ada. Berakidah sesuai dengan akidah Rasul. Beribadah sesuai dengan ibadah Rasul. Berakhlak, bermuamalah, ada sesuai dengan contoh Rasul. Berdakwah sesuai dengan contoh Rasul. Dalam semua aspek kehidupan. Hatta dalam urusan duniawiyah harus ada ketentuan-ketentuan dari Rasul Inilah yang dibawa sama beliau huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun dialah Allah azza wa jalla yang mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam dengan hidayah dengan huda dan dengan agama yang hak untuk Allah menangkan beliau di atas semua agama-agama yang lain walaupun musyrikin itu tidak suka ini hidayah yang beliau bawa. Hidayah kepada hidayah di dalam menjalankan siratul mustaqim, dalam menjalankan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sesuai dengan yang diinginkan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Juga kaum muslimin rahimakumullah. Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan dalam sebuah hadis sekaligus memerintahkan kita dalam hati yang sama memberitakan bahwasanya kaum muslimin orang-orang yang memeluk agama Islam ternyata tidak semuanya di atas bimbingan Allah dan Rasulnya ternyata secara kenyataannya lebih banyak yang tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya Abu Dawud dalam sunannya, juga At-Tirmidzi dalam sunannya dan dia sahih dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan, "Fa innahu man ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd." Sesungguhnya kata Rasul Barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, fa tilafan katsira, dia pasti akan menyaksikan, akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Sabda Rasul. Beliau langsung memberikan solusi dan perintah. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terpimpin sepeninggal. Ikhtilafan kathira, ikhtilaf yang banyak ini itu dari kalangan kaum muslimin. Bukan dari kalangan non muslim. Muslimin sendiri. Banyak kata Rasul. Dan beliau menyebutkan satu solusinya. Fa'alaikum bisunnati. Berislam sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hidayah dalam mengamalkan Islam. Namanya hidayah fit fariq Kalimat kamu semua akan menyaksikan ikhtilaf yang begitu banyak. Berarti tidak semua kaum muslimin itu mendapatkan hakikat hidayah. Hidayah di atas sunnah. Ternyata lebih banyak orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain. Datang dari banyak sahabat dan dia sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan jauh-jauh sebelumnya. Belum mengatakan wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar ila wahid. Umat ini, umatku kata Rasulullah alaihi salatu wasallam akan terpecah menjadi 73 firqah. Belum mengatakan kulluha finnar semuanya diancam dengan neraka illa wahidah kecuali satu. Disebut dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain belum menjelaskan yang satu itu yang sesuai dengan bimbingan beliau dan para sahabatnya. Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yang sesuai dengan petunjukku pada hari ini dan para sahabat. Lihat, belum mengancam dengan kata-kata kulluha binar. Semuanya di neraka kecuali satu. Berarti tidak semua umat Islam di atas petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu Maka di sini kaum muslimin rahimakumullah tidak cukup kita hanya berupaya menggapai hidayah ila sirat. Tidak cukup dengan semata-mata mendapatkan hidayah menuju siratal mustaqim semata-mata muslim tidak cukup. Di sana banyak muslim KTP. Di sana masih banyak muslim abangan. Waktunya puasa, ya enggak ada yang puasa. Waktunya sholat, ya sholat. Ada yang sholat tapi ya jamaah. Di sana banyak muslimin-muslimin yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak orang-orang yang jatuh dalam sekian banyak kemaksiatan dan dosa. Yang judi yo banyak, yang minum minuman khamr yo banyak, yang korupsi banyak juga. Banyak. Berbagai macam kemungkaran banyak terjatuh pada. Padahal itu semuanya dilarang dalam Islam. Terlalu banyak pula di antara umat Islam ini yang masuk dalam sabda Rasul tadi masuk dalam firqah-firqah yang diancam dengan neraka oleh beliau alaihi salatu sehingga tidak cukup semata-mata muslim tidak cukup semata-mata berislam tapi kewajiban kita semua kita tanpa terkecuali ialah berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam berislam sesuai dengan sunnah Rasul. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala sering didengarkan dari beliau sebuah doa. Doa yang sering beliau panjatkan. Beliau mengatakan Allahumma amitni alal islami was sunnah. Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah matikanlah aku, wafatkanlah aku di atas Islam dan sunnah. Dua. Tidak mengatakan semata-mata ya Allah wafatkanlah aku di atas Islam. Tidak cukup. Karena banyak muslim-muslim yang tidak sesuai dengan contoh Rasul. Tapi kepingin Islam yang sesungguhnya. Islam yang sebenarnya. Puncak hidayah sunnah Rasulullah SAW. Jadi dipertegas sama beliau dalam doa tadi itu. Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah matikan aku, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah Islam yang sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu Ini adalah kewajiban kita tanpa terkecuali. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah. Kewajiban kita terkait dengan masalah ini cukup banyak. Dan itu merupakan perjuangan kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Yang pertama ialah kita harus mengkaji. Harus mengkaji, mempelajari hidayah satu ini. Berislam sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Mengkaji. Rasul mengatakan dalam sabdanya talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menimba ilmu itu hukumnya fardu atas tiap-tiap muslim. Kata-kata ilmu di sini katanya para ulama semuanya ilmu syar'i, ilmu tentang petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dikatakan fardu wajib kita mengkaji, mempelajari bagaimana Islam yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam. Tidak cukup semata-mata saya muslim, tapi harus mengkaji. Sumbernya jelas. Kita punya pegangan yang jelas, kita Allah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua sunnatul Rasul alaihi salatu wasallam yang sahihah, hadis-hadis Rasulullah yang sahih keterangan-keterangan para ulama una dari mulai para sahabat, para tabi'in, para taut tabi'in. Kita pelajari, kita kaji. Ciri-ciri orang yang mendapatkan taufik di atas sunnah, hidayah di atas sunnah, ketika orang itu begitu semangat untuk mempelajari agamanya. Dan ciri-ciri orang itu terhalang dari taufik dan hidayah sunnah ketika dia bermalas-malasan dan enggan untuk mengkaji agama. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dalam hadis Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah SAW man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya Allah akan fahamkan dia tentang agama Katanya para syurahul hadith, para pensyarah hadith, diantaranya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama besar dari kalangan Syafi'iyah dalam Fathul Bari menjelaskan kata-kata khairan kebaikan di sini meliputi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, kebaikan duniawi, kebaikan ukhrawi, Allah akan fahamkan dia tentang perkara Mafhumnya kata beliau, kalau ada orang yang tidak memahami agamanya, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan untuk dia, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka yang pertama adalah kewajiban untuk mengkajinya, mempelajari. Dan yang kedua, harus dicari. Rasul mengatakan tolabul ilmi dengan bahasa tolab mencari, tidak pasif dalam rumah. Diam di rumah, ntar juga ada hidayahnya nyampe. Tidak bisa. Tidak boleh pasif. Harus aktif mencari. tolak, Dicari. Mana? Bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya. Dikaji ayat, dikaji hadis, dicari halako-halako ilmu, majelis-majelis ilmu, dikaji, dicari. Mana yang sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini pun besar pahalanya. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu syar'i, hidayah tadi, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam Semakin dicari, semakin dekat surganya. Semakin dituntut, semakin kerip jannahnya. Mencari hidayah itu upaya untuk mencari surga. Mencari hidayah itu merupakan upaya intas, upaya yang paling dekat untuk sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan riwayat Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali Salah seorang ulama besar dari Hanabilah, Madhab Hanbaliyah menyatakan ketika menerangkan hadis di atas. Beliau mengatakan yang namanya talabul ilmi aqrabu turuq al-musilah ila jannah. Ada musiknya gitu ya. Masya Allah. La wala quwata illa ah. Mohon maaf diganti sedikit RGB-nya. Ini diantara dampak negatifnya begini. Pas di masjid, nah ketemunya begitu. Allah Labas. Nah, jadi tadi ngomong apa tadi Pak ya? Oh iya. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan riwayat di atas. Beliau mengatakan talabul ilmi menimba ilmu agama, mencari ilmu agama itu jalan pintas menuju surga dengan riwayat tadi. Barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ini semakin dicari, semakin dekat dengan surga. Maka kewajiban kita tidak boleh pasif. Kita harus aktif mencari, aktif mengkaji, aktif mempelajari hidayah ini. Petunjuk Allah dalam kitabullah Al-Quran, petunjuk Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian setelah itu, ialah muwafaqatuhu. Senantiasa berupaya untuk mencocoki hidayah tadi. Namanya muwafaqatu, muwafaqah. Mencocoki hidayah tadi. Akidah kita cocokkan dengan itu. Prinsip kita cocokkan dengan itu. Keimanan kita cocokkan dengan itu. Ibadah kita, keifiyahnya ritualnya cocokkan dengan itu. Dakwah kita cocokkan dengan itu. Akhlak, adab, muamalah, semuanya cocokkan dengan itu. Dicocokkan dengan petunjuk Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Untuk itulah Allah Azza wa Jal menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai tauladan kita. Dan sekaligus isinya adalah perintah kepada kita semuanya untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh kata kata Allah, telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Rasulullah alaihi salatu wassalam uswatun hasanah contoh yang baik. Ayat ini berita. Rasul sebagai uswah kita. Tapi maknanya perintah. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin menjadikan Rasul sebagai contoh kalian. Contoh beliau pada ucapan-ucapannya, pada perbuatannya, pada keadaannya, pada akhlaknya, pada ibadahnya, pada akidahnya, dalam semua aspek kehidupan beliau. Contoh beliau. Jadikan sebagai dan kalian. Jadikan sebagai uswah hasanah kalian. Maka prinsip kita muwafaqatuhu, senantiasa berupaya mencocoki Rasul, menyesuaikan dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallah. Yang berikutnya kaum muslimin rahimakumullah ialah mendahulukan mendahulukan hidayah ini. Mendahulukan petunjuk Allah dan Rasulnya ini. Di atas siapapun dan apapun. Petunjuk Allah dan Rasulnya segala-galanya. Segala-galanya. Harus kita kedepankan daripada diri kita pribadi. Harus kita kedepankan daripada akal kita pribadi harus dikedepankan daripada kebiasaan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini. Di ayat yang pertama Al-Hujurat Allah menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. wattaqullah innallaha samii'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman kalian jangan mendahului Allah Jangan mendahului Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bertakwalah kalian. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini perintah. Atau larangan. La tuqaddimu. Kalian jangan mendahului Allah. Jangan mendahului Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maknanya dahulukan Allah. Dahulukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baru kalian itu namanya takdim al-hidayah. Takdimul kitab was sunnah. Mendahulukan hidayah sunnah ini di atas segala galanya. Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman menunjukkan kata para ulama mendahulukan Allah dan rasulnya mendahulukan alkitab was sunnah itu merupakan alamatul iman tanda keimanan bukti iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu menunjukkan pula mendahulukan Allah dan Rasulnya juga merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Jangan kau dahulukan siapapun dan apapun di atas Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan, imam besar pada masanya. Semua kita kenal Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan, "Idza wajadtum qawli yukhalifu kitab Allah, fakhudh bi kitabillah wada' qawli." Kalau kamu mendapati, kata beliau, kalau engkau mendapati pendapatku bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, ambil kitabullah itu, ambil sunnah Rasulnya itu, dan tinggalkan pendapat. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang masyhur, bahkan dikatakan oleh para ulama, pernyataan yang diucapkan oleh semua imam-imam madhab empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad rahimahumullahu taala jami'an mereka semuanya mengatakan idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih itulah madhab. Itulah madhab. Sehingga mereka adalah ini. Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallah. Al-Imam Syafi'i juga menyatakan Man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fala yahillu lahu an ya'khudha biqawli ahadin kainan man kan. Barang siapa yang telah jelas bagi dia sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, maka tidak halal bagi dia untuk mengambil pendapat siapapun orangnya. Harus mendahulukan Allah mendahulukan Rasulullah alaihi salatu wasallam, mendahulukan kitabullah, mendahulukan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam daripada siapapun dan apa. Itu konsekuensi hidayah. Konsekuensi hidayah mendahulukan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Yang berikutnya lagi, kaum muslimin rahimakumullah taala ialah tahkim kita harus menjadikan hidayah taufik ini petunjuk Allah dan Rasulnya ini sebagai hakim kita. Yang memutuskan semua perkara kita. Ketika ada perbedaan pendapat hakimnya, Quran, hadis, Allah, Rasulnya. Beda paham hakimnya, ayat, hadis, Allah, Rasulnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila kata Allah fa in tanaza'tum kalau engkau bersengketa berselisih fi syai'in pada sesuatu apapun farudduhu ila Allah kembalikan kepada Allah war rasul dan kepada rasul itu kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih bagus dan lebih baik. Di sini Allah memerintahkan kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul SAW. Semua ahli tafsir sepakat. Ini ijma' mufassirin. Semua ahli tafsir sepakat kembali kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kitab sucinya. Kembali kepada Rasul semasa hidupnya. Adapun setelah beliau wafat kembali kepada Rasul adalah kembali kepada bimbingan-bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau, sunnah beliau alaihi salatu nah, inilah konsekuensi yang namanya hidayah atau taufik, hidayah di atas sunnah. Inilah puncak hidayah. Inilah hakikat hidayah. Inilah perjuangan kita semuanya kaum muslimin rahimakumullah taala ketika kita hidup di dunia ini di muka bumi. Kita semuanya hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu dinyatakan sahihah, makbulah, diterima oleh Allah apabila ikhlas lillahi tabaraka wa taala semata dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang namanya hidayah. Ada hidayatun ilas sirat, ada hidayatun fis sirat. Hidayah menuju siratal mustaqim dari kekufuran kepada keislaman. Alhamdulillah, kita telah mendapatkannya. Yang kedua, hidayatun fis sirat. Hidayah dalam mengamalkan siratal mustaqim, mengamalkan Islam. Itu berislam sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini yang kita perjuangkan. Ini yang kita upayakan selalu ada dalam aktivitas keislaman kita dari mulai akidah sampai perkara-perkara muamalah duniawi. Barakallahu Semakin kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka semakin tinggi hidayah telah kita capai. Semakin berkurang, maka berkurang pula hidayah tadi. Lawannya kaum muslimin rahimakumullah ialah ad-dalalah. Terdengar suara azan Isya kayaknya. Hah? Jamnya jam 7 kurang 5 menit. Jam 7 kurang 5 menit. Hah? Ala arahat itu. Ya, azan soli wala ke? Azan soli. Teruskan lagi. Masya Allah. Jadi sampai bisa aja ya. Ya, insya Allah kita sekarang dulu. Kita sholat Isya. Pak Tadi Isya diteruskan sebentar. Menjelaskan lawan daripada hidayah yang harus kita waspadai. Setelah itu selesai insya Allah. Cukup sekian. Alhamdulillahirobbilalamin.